Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibu rabbuna wa yardah Ashadu an la ilaha illallah wa lahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'du ba Sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita dalam program belajar bahasa Arab uh, di Akademi Nur ini. Dan ini merupakan episode EP, episode kelima ya dari program belajar bahasa Arab kita. Kita masih di kitab yang sama, kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik di halaman 10 saat ini ya. <clears throat> Jadi hari ini kita di halaman 10. Uh, eh, ini hakikatnya adalah at-tadribat ya latihan-latihan dan ini sebetulnya dituntut kalian e, punya teman untuk e, jadi lawan bicaranya ya karena memang sebetulnya latihan berbicara ya butuh kawan untuk berbicara namun kalaupun seandainya tidak ada kalian sendiri misalnya di rumah maka paling tidak e, diulang-ulang ya pengucapannya diulang-ulang anggap saja dua orang kita satu menjawab satu bertanya atau satu bertanya satu menjawab ya uh, jadi ini lebih ditekankan agar uh, para peserta atau yang ikut dalam program ini untuk melatih dirinya ya, melatih dirinya melalui ini. Coba lihat di halaman 10 ini, al-wahdatul ula at-tahiyyatu wat-ta'arufu ad-darsul khamis ya. uh, wahdah itu maksudnya bab lah kita kalau kita katakan ya, bagian satu Temanya at wa ta'arufu e, eh, pengucapan selamat dan saling berkenalan. Ad-darsu al-khamisu, pelajaran yang kelima. Fokus kita adalah at-tarakibun nahwiyah at-tarakibu an-nahwiyah. Ya, ini coba dibaca. At-tarakibun nahwiyah. Ya. Apa maksud at-tarakibun nahwiyah? Maksudnya adalah pola-pola nahu ya jadi dia ingin dibentuk kita mengenal nahu tapi tidak berdasarkan kaidah-kaidah atau tidak diawali dengan mempelajari kaidah-kaidah maf'ul, fa'il, mubtada, khobar enggak enggak dari situ ya cara pengenalannya adalah langsung dipraktekkan kepada uh, kata-katanya ya at-tadribul awal simak betul-betul at-tadribul awal latihan pertama tabadil su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithal kama fil mithalaini nah ini perintah-perintah ini harus dipahami ya supaya kita ngerti bagi yang belum tahu artinya disimak tabadil tabadal ini bukan tabadil mo mohon maaf tabadal artinya bertukarlah saling bertukar tabadalis su'ala saling bertukar soal wal jawaba dan perjawaban ma'a zamilika bersama zamilika temanmu ya zamilun teman zamilika temanmu kama fil mithalaini seperti dalam dua contoh berikut nah ini contohnya al misalul awal ya jadi pertama itu awal al misalul awal contoh yang pertama Talib, to ini maksudnya adalah talib ya, pelajar. Talib awal dia yang bertanya, "Hal anta Pakistani?" Hal anta Pakistani? Talib sani, "Na'am, ana Pakistani." Jadi kalau kita ingin bertanya kebangsaan seseorang, gunakan kaidah seperti ini ya, metode bertanya seperti ini. Hal anta Pakistani, apakah kamu seorang warga negara Pakistan ya atau orang Pakistan? Ini bisa kita ganti sesuai dengan eh, apa yang mau kita tanya ya. Jawabannya di sini misalnya Naam ana Pakistani. Betul saya seorang Pakistan. Al-misal Contoh yang kedua. Talib awal Hal anti bakistaniyah Hal anti bakistaniyah Apakah kamu seorang Pakistan? Ya. Tapi beda ya dengan yang pertama. Yang pertama itu laki-laki, itu kan makanya ada gambarnya gambar laki-laki. Yang kedua ini yang perempuan. Seperti yang kita katakan pada episode sebelumnya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan di sini hanya e, dalam perempuan itu ada penambahan tak marbutoh ya setelah huruf ya nisbahnya. Hal anti bakistaniyah? Jawabnya na'am ana bakistaniyah. Na'am ana bakistaniyah. Ya. Ini contoh. Nah, kemudian ini ada gambar di bawahnya kalau kalian lihat di buku ada gambar ada sebutnya Turki. Ini orang Turki, laki-laki. Turkiyah sampingnya orang Turki eh, perempuan Misri ini seorang Mesir laki-laki Misriyah seorang perempuan Mesir Suri seorang laki-laki Suria, Suriyah seorang perempuan Suria. nah ini kalian eh, praktekkan seperti pada contoh tadi ya hal anta Pakistani na'am ana Pakistani hal anti Pakistaniyah na'am ana Pakistaniyah ya. Begitu seterusnya Turki, Turkiyah, Misri, Misriyah, Suri, Suriyah. Ya, coba dipraktek, dipraktekkan nanti eh, masing-masing ini. Kalau ada teman, sekali lagi saya anjurkan kalau bisa ini diajak temannya biar ada teman berkomunikasi kita ya. Kalau sendiri ah, praktekkan seperti yang saya katakan. Misalnya contoh nomor satu nih. Hal anta Turki? Naam, ana Turki. Hal anti Turkiyah? Naam, ana Turkiyah. Nah, begitu seterusnya. Baik. Jadi sekarang kita pindah ke at tadribu tsani. At-tadribu tsani Ya, ini mungkin bisa di stop dulu videonya kalau bagi yang ingin mempraktekkan tadi ya. E, tadrib al-awwal. Nah, nanti setelah itu baru kita masuk ke at tadribu tsani. at tadribu tsani. Hati jumalan kama fil misali hati <coughs> hati jumalan kama fil mithali. Nah, ini apalagi maksud perintahnya ini? Hati datangkan. Ya, jadi kalau kita misalnya coba datangkan e, sesuatu, hati sayan, ya, datangkan. Datangkan e, itu kepadaku misalnya. Hati hati zalika li misalnya begitu dan seterus seterusnya. Hati jumalan datangkan kalimat-kalimat kama fil mithali sebagai yang dibuat di contoh. Kama seperti fil mithali di contoh. Al mithalu contoh hadza akhi huwa mudarrisun. Hadza akhi huwa mudarrisun. Ya. Gambar ini kan ada gambar itu, gambar seorang laki-laki yang sedang menulis. Itu ada dua kata di sana. Akhun mudarrisun Dua kata ini kita bentuk menjadi sebuah kalimat. Ya. Hada akhi huwa mudarrisun. Ada penambahan hada di sini ya. Hada akhi huwa mudarrisun. Ya, kita pakai hada akhi kemudian kita tambah huwa mudarrisun. Nah, contoh yang kedua, bukan contoh yang kedua, latihan yang kedua, ini ada kata ukhtun mudarrisatun. Nah, ini berbeda dengan yang gambar pertama. Kalau yang pertama kan laki-laki, maka kita katakan hadza akhi huwa mudarrisun. Gambar yang kedua karena dia perempuan, maka kita ubah hadza menjadi hadhihi. Hadhihi ukhti hiya mudarrisatun. Hiya mudarrisatun. Hadhihi uhti hiya mudarrisatun. Ya. Ukhti. Nah, dengar baik-baik. Ukhti. Ada huruf ya di akhirnya. Ukhti. Ya. Alif, kha, ta, ditambah ya. Itu artinya saudariku. Hada, hadihi ukhti hiya mudarrisatun. Baik. Nah, gambar keempat, eh, ketiga, sadiqun tabibun ya teman seorang dokter sadiqatun tabibatun ya teman perempuan dia juga seorang dokter akhun muhandisun akhun muhandisun ya, saudara laki-laki dia seorang insinyur ukhtun muhandisatun ukhtun muhandisatun saudari perempuan dia seorang insinyur juga Nah, polanya sama seperti pada contoh, ya. Ditambah kata hadha bagi laki-laki, huwa bagi laki-laki, hadihi bagi perempuan, hiya bagi perempuan. Ya. Contohnya tadi yang pertama, hadha akhi huwa mudarrisun. Ya, akhun kata akhun di situ <clears throat> kan ada penambahan ya. Perhatikan pada contoh. Al misalu hadza akhi itu kan kata awalnya ahun. Ditambah ya. Ya itu artinya saya. Huwa mudarrisun. Begitu juga hadhihi ukhti hiya mudarrisatun. Asalnya adalah ukhtun. Katanya kalau dia saudara perempuan begitu saja, tidak disandarkan kepada saya, ukhtun, saudara perempuan. Tapi kalau dia dikatakan saudara perempuanku, maka kita katakan ukhti Nah, hadhihi ukhti hiya mudarrisatun. Baik pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalian lanjutkan juga lagi seperti di latihan pertama tadi ya. Coba bisa di stop mungkin videonya kemudian dipraktekkan. Ya. Setelah itu nanti baru kita lanjutkan ke latihan yang ketiga. Baik. Baik, sekarang latihan yang ketiga. At-tadribu salis. At-tadribu as-salis. Latihan yang ketiga. Ya, at-tadribu as-salis. At-tadribu as-salis. Tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithali. Ini perintahnya sama dengan latihan yang pertama. Ya tabadal bergantian as-su'ala wal jawab soal apa tanya jawab ya tabadali su'ala wal jawab bergantian tanya jawab ma'a zamilika bersama temanmu kama fil mithali seperti pada contoh al mithalu ya perhatikan al mithalu min aina anta min aina anta Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Ya. Ini gambar pertama ini anta Pakistan. Ya. Maka bentuknya jadi seperti itu min aina anta? Ana min Pakistan. Gambar selanjutnya anti Turkiya. Maka karena dia anti Mungkin bisa kita katakan min aina anti. Ha? Jawabnya adalah karena anti kamu, jawabnya adalah saya. Ana min Turkiya. Gambar kedua Surya, hua Surya. Kalau tadi kan anta, anti, sekarang hua Jadi pertanyaannya sama, tinggal kita ganti saja domirnya. Min aina hua dari mana dia? hua min Surya. Ya, Begitu seterusnya gambar ketiga dan keempat. Gambar ketiga dan keempat ya. Min aina anti? Ana min Turkiya. Min aina huwa? Huwa min suria Min aina hiya? Hiya min Misra. Min aina anti? anti min uh, ana ya kalau dia berkatanya anti maka jawaban saya ana min Pakistan baik ya ini dia uh, latihan yang ketiga kalian bisa juga skip dulu bukan skip ya stop dulu videonya praktekkan ini latihan yang ketiga lanjut latihan yang keempat latihan yang keempat at-tadribur rabi' hati jumalan kama fil misali. Ini sama, datangkan kalimat ya. Ini kalimat yang saya maksud kalimat Indonesia ya. Sebut, e, bentuk kalimat seperti pada contoh berikut. Al-misal ismi Khalid. Ini gambar gambarnya ada nama di situ Khalid. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Ya. Nama saya Khalid. Mana kata sayanya di sini? Ya yang di akhir mim itu. Jadi biasanya saya milikku itu dia ditandai dengan huruf ya di akhir kata tersebut. Ismi Khalid misalnya. Ini gambar kedua Khalil. Khalil. Maka ismi Khalil. Khadijah. Begitu juga. Ismi Khadijah. Muhammad Fatimah. Sama semuanya. Ya, coba kalian praktekkan ini. Yang terakhir, ya, at-tadribul khamis hati jumalan kama fil misal. Latihan yang kelima begitu juga datangkan kalimat-kalimat seperti pada contoh. Al misal ana Turki. Ana Turki. Ana min Turkiya. Nah, ini dibedakan antara uh, kebangsaan dengan nama negaranya ya. Jadi ana Turki, saya orang Turki. Ana min Turkiya, saya dari Turki. Suriah, Suria. Berarti ana Suriah, ana min Suria. Misriyah, Misra. Ana Misriyah, ana min Misra. Bakistani Ana Bakistani Ana min Pakistan, Turkiyah Ana Turki Ana Turkiyah Ana min Turkiya Baik Sahabat Akademi Nur yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala uh, Episode 5 ini kita latihan ya. Jadi kalian bisa coba nanti di stop stop ya untuk mempraktekannya di stop video-video video ini setiap latihan latihan satu latihan dua latihan tiga latihan empat sampai latihan lima e, kemudian diulang-ulang ya ingat belajar bahasa Arab adalah mumarosatun pembiasaan kalau hanya sekedar sekali eh, apa namanya istilah orang say hello sekali dengar saja begitu mungkin paham sebagiannya tapi tidak bisa dipraktekkan ya ingat al mumarosatu hiyallah Membiasakan itulah bahasa. Eh, episode 5 ini kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadal qadar dan kita ucapkan <clears throat> alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.